Ini Alkitab maknanya Al-Quran. Hudalil muttaqin maknanya bayanun wa dilalatun Hudalil muttaqin maknanya adalah bayan penjelasan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaqauli ta'ala dzalikum hukmullahi. Ada hukmullah. Ini adalah hukumnya Allah. La roiba fihi la syakka. raib mananya syak. Tidak ada keraguan di dalamnya. raib mananya apa? Syak. Roba yaribu raib. Mananya syak yang ragu. Tilka ayatu Yani Adi a'lamul Quran. A'lam jangan dari kata alam. A'lamun. Alam. Jadi tanda-tanda yang kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Wa mislu hatta idha kuntum fi fulki sebacara nabihim Mana bim ini bikum? Idza kuntum ini lil mukhatab hadir lil hadir. Kemudian bihim gaib. Jadi usul Al-Qur'an sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan lafzul khitab kepada lafz apa lafz gaibah. Ini sering sekali dalam Al-Quran, banyak sekali dari awal sampai akhir Al-Quran. Banyak uslub penggunaan susunan kalimat yang dari mukhatab kepada apa? Lil gaib ini sering sekali. Maka dikatakan di sini fihim sama dengan bi fikum. kalau kita jam jumpai dari kalamnya ahlul ilm yang sekali seperti itu. Membabil iltifat. Ya kan? Dan dalam usul balago, dalam lu balago, banyak sekali disebutkan contoh-contoh seperti ini. Kita balago yang paling gampang untuk dipelajari. Namanya Al-Balagotul Wadihah. Balago Al-Wadihah. Ini gampang dipelajari. Jadi kalau kita belajar dalam al-madaris, sekolah-sekolahan yang di sana diajarkan dalam kitab balawa rata-rata penggunaan kitab balawa yang gampang adalah balawa al-Wadihah. Wa qala Anas radhiyallahu anhu Fazan Nabi sallallahu alaihi wasallam kholahu haraman. Jadi nama kholnya adalah haram. Apa nama khol? Paman dari ibu. Paman dari sisi ibu namanya khol. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pamannya dari ibu, dari ibu beliau. Namanya haram. Kholahu haraman Badal daripada khol. Apa? Kalau perempuan khola. Kalau paman dari ibu dikatakan kholun kholi. Ada kholi, ada kholuka. Seperti hadi kholati wa kolatuka, kholatuka. Dan seperti itu. Ila kaumin. Perhatikan dalam catatan kaki. Kada fil fatah. Wa fi umdatil qari wa gairihi ila qaumihi. Ila kaum yakni apa? Dari kepada apa? Kepada kaumnya haram. Wa qala atu'minun atu'minuni Ini mahdub nun yang satu. Artinya apa? Atuk minunani. Tuk minuna apa? Nunnya satunya dibuang. Apakah kalian percaya merasa aman denganku? Uballighu risalata Rasulillah. Aku menyampaikan risalahnya Rasulullah, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah risalahnya Rasulullah adalah beliau membawa Al-Qur'an dan Sunnah yang keduanya wahyu. Faja'ala yuhaddisuhum. Maka haram tadi. Faja'ala syara'ah. Setelah itu memulai berbicara kepada mereka, ini kaumnya, kaumnya haram. <clears throat> Faja'ala ini fasyara'ah yuhaddisuhum. Maka haram mulai berbicara kepada mereka setelah mengatakan atuk minuni uballighu risalata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kalian percaya dan merasa aman denganku? Aku menyampaikan kepada kalian risalah yakni misi kerasulan berupa Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau haram memulai berbicara kepada mereka. Hadis berakam sabah alaf khamsamia wa salasin. 7530. Qala Imam Bukhari ta'ala hatta sana al-fadlu benu Yaqub. Hatta sana Abdullah benu Ja'far ar-Rahi. sana al mutamiru benu Sulaiman. Hatta sana Sayyidu benu Ubaidillah al-Thaqafi. thakafiyu Hattasana Bakr bin Abdullah al-Muzani. wa Ziyad bin Zubair bin Hayya an Zubair bin Hayya annahu qala annahu qala al-Mughira qala al-Mughira akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an risalati rabbina Akhbarana Nabi Nabiyuna, Nabi kita, Nabi kami memberitahu kepada kami, mengkabarkan kepada kami tentang risalah Rabb kami yang berupa Al-Quran annahu man kutila min nasara ilal jannah di antara isi syariat yang dibawa oleh Rasulullah dari Rabb kita adalah syariatnya annahu man kutila minna yani min ahli tauhid minal mu'minin sara menjadinya dia berujung seorang mana berujung kepada surga. Sora mana ala, ala ya ulu, sora ya siru. Kembalinya kepada sur, surga. Bahwasanya siapa dari kalangan kami, dari kalangan muslimin, atau tuhid terbunuh, maka arahnya ataupun ujungnya adalah ke surga. <clears throat> Perhatikan ya, penjelasan dari Syekh bin Basrah taala yakulunahu ini kaum muslimin orang-orang yang beriman orang-orang yang menerima atau dikatakan umatul ijabah umatnya menyambut dakwahnya nabi menerima dakwahnya nabi berkata kepada musuh-musuh Allah dengan ucapan annahu man kutila minna sara ilal jannah sesungguhnya siapa yang terbunuh dari kalangan kami dalam peperangan ya kan, berujung kepada surga. Ini mereka katakan mereka katakan kepada musuh-musuh Allah Li'ahda'illah. apa dikatakan annahu man kutila min nasara ilal Itu termasuk diantara syariatnya Allah SWT, risalahnya Rabb Subhanahu wa taala. Lama qatalul furus, tatkala mereka memerangi furus. Ya kan? Furus di mana? Persia. Yubayyinuna lahum, mereka terang-terangan ngomong terang gamblang kepada lawan mereka, ini kaum muslimin ngomong terang-terang kepada mereka annahum azimun bahwasanya mereka benar-benar memiliki tekad kuat annahum azimuna tekad bulat wa annahum sabirun sungguh mereka dengan tekad bulat mereka bersabar wa annahum samidun yakni sama saja azimun samidun musammimun Nah, enggak mundur, terus maju lil jihad untuk berjihad fi Ini yang mereka katakan. Ini kaum muslimin berkata dengan perkataan ini kepada musuh-musuh mereka. Tatkala memerangi orang-orang Persia. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballagahum Maksudnya Rasulullah SAW balagoh menyampaikan kepada mereka. Annaman kutila fahuwa syahidun ilal jannah. Balagohum. Sungguh. Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, memberitahu, mengkabarkan dengan ucapan yang gamblang, terang. Sesungguhnya siapa yang terbunuh, maka dia adalah syahid. Ilal jannah, berujung kepada surga. Tahu oh, ya kuah. Betapa banyak ayat tentang jihad. Hadis tentang jihad. Keutamaannya. Di antaranya adalah yang sekarang bersama kita. Dan jihad di waktu itu. Jihad bil kaul, Wal jihad bil jawareh. Sekarang. Ya, yang paling mampu kita lakukan berupa jihad adalah bersabar di atas tauhid bersabar di atas sunnah menjelaskan hak-hak Allah kepada hambanya. Sambil juga kita berupaya untuk menunaikan haknya Allah kepada kita. Ini jihad yang paling kita bisa tempuh di hari kita ini. Adapun jihad yang sebagaimana dulu dilakukan oleh para sahabat dan para salafus saleh, hari kita ini sudah sangat asing sekali. Kecuali jihadul difa, jihad membela diri, membela negara, membela kampung, membela kaum. Adapun jihadul hujum ini sudah sangat sulit untuk dilaksanakan di waktu kita sekarang ini. Jihad yang namanya apa? Menyerbu, menyerang, melebarkan sayap kaum muslimin, melebarkan wilayah Islam. Ini sudah dari kita ini sangat sulit untuk dilaksanakan Ya kan? Kecuali dari kalangan orang-orang yang juhal. ya? Siapa yang dianggap lawan, dianggap mereka sebagai lawan, walaupun kekuatannya membawa tank, pesawat dan semisalnya dibawa dibawa dilawan dengan apa? Dengan dengan batu, dengan paku, dengan apa lagi? Hah? Apa? Ketapel. Nah, dibawa dengan dengan pedang. Ini sudah namanya awur-awuran. Bahkan bunuh diri namanya dengan jihad. Adapun yang tertera dalam ada seperti yang kita bahas sekarang ini, yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana yang mungkin kita jalani hari demi hari sekarang ini. Mudah-mudahan termasuk jihad fisabilillah. Mempertahankan diri di atas tauhid di saat gentingnya keadaan. Kanan dan kiri, depan, belakang rata-rata menyuarakan syirik bid'ah, khurafat, kekufuran digelar dari jengkal ke jengkal tanah. Kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala bisa selamat. kan di sini, para Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka bahwa siapa yang terbunuh, bahwa syahid maka dia syahid. Maka dia termasuk mati syahid yang punya hak untuk dimasukkan surga tanpa hisab dan termasuk sebagai syafaat kepada keluarganya. Wa anna man asa asa ilal nasr. Sesungguhnya siapa yang tidak terbunuh bahkan masih hidup hidup kepada nasr kepada kemenangan. Apa nasr? Kemenangan. Apa menang hujjah menang kekuatan. Hatta ya'lama supaya Mengetahui siapa? Musuh-musuh Allah, ah, ada Allah. Atas supaya teman sehingga musuh-musuh Allah mengetahui anal muslimin bahasnya kaum muslimin azimuna alal kita mereka memiliki tekad bulat enggak mundur sejengkal pun untuk maju terus dalam peperangan al-qital ini master dari film artinya apa apa artinya Eh? Qatala yukotilu mukotalatan dan wa kitalan. Apa? Hmm. Fa'ala yufa'ilu mufadhan fi'a fi'alan namastar. <clears throat> Jadi ingat kital masdar master dari kotala. Apa? Kalau kotel masdar dari kotala yang tulu kot kotelan. Mat. Mati wak. Perhatikan, gue bukuan, gue tulis, ngantuk eh. <clears throat> Baik. Jadi supaya tahu musuh-musuh Allah bahwasanya kaum muslimin mereka tidak memiliki sifat pengecut benar-benar maju dalam peperangan wal jihad. Kenapa? Karena di antara risalah yang sampai pada kita risalahnya Allah, syaratnya Allah annahu man kutila min nasara ilal jannah. Jadi nggak ada ruginya. Ya kan? Mana ada rugi? Nggak ada ruginya. Tinggalkan anak, istri dan yang lainnya. Ya kan? Diganti dengan yang lebih baik dari seluruhnya. Diganti dengan lebih baik daripada dunia dan isinya yang berupa sur surga. Guys. Maka kalau itu perhatikan menyuarakan tauhid, memberantas syirik, taruhan paling tertinggi adalah nyawa. Ya sudah nggak apa-apa. Sal. Enteng. Ringan. Kenapa kalau taruhannya nyawa, ujungnya apa? Ikhlas. Insyaallah dengan ikhlas masuk surga. Dan fitnah dunia yang kayak begini ini kalau kita nggak mau selamat dari fitnah ini akan ada fitnah lebih besar di kuburan. Belum lagi nanti di alam ma mahsyar. Es. Rintangan hidup yang segini padat kegoncangan dalam semua permasalahan, goncang dari kanan dan kiri. Kalau kita nggak selamat dari goncangan ini, maka akan lebih parah lagi nanti di alam kubur kita, lebih parah goncangan yang tidak bisa ditebus lagi. Ya kan? Maka nah, kalau itu perhatikan, sahabat alal haq ini adalah keutamaan nggak ada lagi taruhannya. nggak ada lagi perlu dibandingkan dengan yang lain. Apalagi dengan ditukar dengan apa? Perbenaran dunia yang sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu seperti apa? Himar keledai. Ya kan? Dengan perbendaraan yang sedikit ditukar dengan syirik. Ini himar keledai. <clears throat> Perhatikan itu annauman kutilamin nasara nasarul jannah. Ini supaya musuh-musuh Allah mengetahui bahwasanya kaum muslimin nggak ada sifat pengecut. Bahkan azim al qital wal jihad. Wa annakum samidun. Musammimun terus. Ya kan? Enggak mundur lihat dalam amr dalam perkara ini. Perkara jihad. Wasabirun ala dan bersabar atas perkara tersebut. Ya kan? Coba kalau kita lihat dalam peperangan yang benar-benar sengit. Nyawa kita ibaratnya di ujung tanduk. Kenapa? Peluru berkecamuk kita di hadapan mereka. Kanan kiri. Dari pesawat, dari depan. Semua senjata dikerahkan. Dari situ seorang hamba memiliki keikhlasan insya Allah. Kenapa? Karena sudah nggak lagi ada apa? Tengok kanan, tengok kiri. Tinggal apa? Eh, ikhlas. om Wanahiyahum nahayyahum sahada saadah wa nasr bahwasanya kehidupan mereka adalah untuk sahada, untuk keberuntungan, kebahagiaan dan kemenangan. Sahada dan nasr. Keberuntungan dan kemenangan. Wa mayyitahum lil jannah wal karamah dan bahwasanya yang hidup di antara mereka untuk kemenangan, sahada dan yang mayit di antara mereka untuk surga dan kemuliaan. Wahada, nah, tekad seperti ini yuhinu auhana, yuhinu melemahkan. Ya kan? Kalau wahana yuhinu lemah. Yuhinu melemahkan. Af'ala yuf'ilu. Ini adalah melemahkan kuah. Kuahnya adalah jama. Mempratnya kuwatun. Nah, jamanya ku, kuah. Jadi ini melemahkan kekuatan-kekuatan musuh. Kekuatan-kekuatan para musuh. Wa ja'alum dan menjadikan mereka para musuh yastajibun mereka menyambut yastajibun menyambut dakwah lid dakwah Ini dakwah ya dakwah tauhid au lima yutlabu minhum min musalahat dan kalau enggak mereka menyambut dakwah ini dalam arti menerima Islam paling enggak minimal mereka rendah dan dituntut dari mereka berupa adanya apa? Musolahah. Perdamaian tidak ada perang, tapi harus membayar jizyah. Membayar upeti kepada kaum muslimin dalam keadaan apa? Wahum sogir mereka dalam keadaan hina dilemahkan. Hatta yuktu jizyah an yatin wahum sogirun. Mana sogirun? Lemah. Kita naik mobil, mereka naik ontel. Itu harusnya. kalau muslimin kuat. Mereka bahkan pakan pun nggak boleh menyerupai kaum muslimin. Harus dibedakan. Itu bahwa sogir. Kalau sekarang, ha? Muslim dan kafir semuanya bayar upet, upeti untuk negara. negara. Gak ada beda. Ya toh? Bahkan kekuasaan kufur lebih menang daripada kekuasaan Islam. Hmm. Kalau dulu enggak. Kekuatan kaum muslimin enggak lagi bisa diperkirakan sejauh mana kemenangannya. Sampai mereka membayar jizyah wahum gitu mereka dalam keadaan apa lagi? Hina, lemah. Dan ini berkat jihad bilillah. berkat tauhid hidup di muka bumi ada di muka bumi kalau sekarang, alhamdulillah ya wah kita bisa mempertahankan akidah yang benar, menyampaikan dakwah. Ini itu kita syukuri dengan banyak bersyukur. Ya. Hidup kita di atas keyakinan yang terang gamblang, di atas bayi jina. tentang akidah kita, ibadah kita walaupun terganggu dengan asap-asap syirik, asap bid'ah, asap riba dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dari semua kekurangan yang ada. Hmm. Semoga ini dapat mereka memiliki apa jadi udur ma'dhirah kepada Allah nanti materi di sisi Allah sebagai udur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soalun menasih pertanyaan dari syekh, ini saya bin Bas. Isi pertanyaannya dari beliau rahmat Allah kepada murid-muridnya, "Madza qala syarih?" Apa yang dikatakan oleh Syahriyani Ibn Hajar? Allah Jubair ini seorang rawi yang tertera dalam sana tersebut tadi kita baca. Ada seorang rawi yang namanya Jubair bin Nuhayya. Hal takallama Syahri di situ ada huruf istifham yang mahdhuf. Apakah Ibnu Hajar berbicara hal ta'arrada lahu? Apakah Ibnu Hajar menyinggung tentang Jubair bin Nuhayya? Ataukah al ini menyinggung atau berbicara tentang seorang rawi namanya Zubair bin Hayya? Ini si pertanyaannya. Jawaban dari sebagian para hadirin di hari itu Al-jawab qala Al-Habib bin Hajar fil Fatah jilid ke-13 halaman 506 qalu an Zubair bin Hayya bi muhmalatin. Pemana muhmalah? Hmm? Hak tanpa titik. Watahtaniya, yakni pakai iya itu. Watahtaniya. Sakila hayya. Sakila apa? Ya dadah. Itu namanya Watahtaniyatin sakila sakilatin mananya apa? Yaknya di tasdid bacaannya jubar penuh Hayya. Wa Jubair huwa walidu Ziyad ibn Jubair ar-rawi anhu. Jubair ini Jubair ini adalah dia bapaknya Ziyad bin Zubair seorang rawi yang mengambil head dari bapaknya yakni apa? Zubair. Punya namanya Ziyad. Jadi muridnya sendiri. Nah, ini seorang anak mengambil head dari bapak. Nah, paham ini? Demikian dulu zaman salaf, zaman dikatakan asru riwayah, zaman asru riwayatil hadis, zaman periwayatan hadis. Bapak mengambil dari anak, kadang anak mengambil dari bapak. Dan sebaliknya. Ya kan? Keponakan mengambil dari bibi, dari paman. Ini sejak zaman dulu seperti itu. Dan para rawi ini dibukukan oleh alul ilm. Tidak bisa campur aduk. Siapa rawi yang diterima riwayatnya dan siapa yang tidak. Ini semuanya dibukukan. Sehingga kaum muslimin dalam keadaan di atas bayina dalam mengamalkan agama ini bukan di atas fata morgana kesamaran. <clears throat> Indah kalamuhu rahimullah taala habis nukilan dari kalamnya Ibnu Hajar. Maka di sini kau perhatikan Syekh bin Bas benar-benar menguasai sanad hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Ketika melewati sanad ini, beliau bertanya, apa komentarnya Ibn Hajar atau Al-Aini kepada Jubair Ibn Hayyah? Berarti pernah dilewati. Pernah dilewati seorang rawi ini oleh beli, beliau. Inilah posisinya Sebin Bas, kedudukannya beliau dalam masalah ilmu hadis. Ya kan? Juga dalam masalah ilmu syar'i, baik akidah ataupun muamalah dan yang lain dan ibadah. Hah? Maka yang menurut ilmu kepada beliau ini bukan sembarangan anak-anak kecil atau para pemula tapi juga para masayikh. Mereka duduk tersimpu di hadapan beliau. Rahimullah Ta'ala. Sehingga kalau saya Mukbil sering sekali menasihati siapa? Menasihati Abdurrahman Khalik. Bawalah bukumu Abdurrahman ke Saudi sana. Belajar sama saya bin Bas. Belajar lagi. Bawalah bukumu ke sana Belajar kepada saya bin Bas. Apa? Hmm. Bukan kok kesini kamu saya ajari enggak. Dibimbing oleh beliau supaya diarahkan pada orang yang lebih alim. Ketika mengenal tadi Abdurrahman Abdul Khalik, pemimpin jemaah apa? Jum'iyah namanya? at di Kuwait yang bikin goncang dakwah seluruh dunia gara-gara duitnya Kuwait, dinarnya Kuwait, Dinasihati oleh Syekh Mukbil supaya pergi ke Seben Bas. Bukan seperti Firanda. Bongkok, bongkoan, mati-matian membela. Semiyatu aturos. Ha? Terus kue eh, ya aturos. Nulis kitab namanya apa? Melarai pertekan dan menyudahi permusuhan. Dikiranya sudah <laughs> diterima begitu saja. Ya. Yang diterima kecuali orang yang memang apa? sudah teler dengan subuhat. Merekomendasi Ihya Berarti Perhatikan, itu Piranda. Yang kemarin ada seorang aceh datang ke sini katanya kapok aku. Kutinggalkan Piranda. Dua jam berbicara tanpa teks hadis Al-Quran, hadis hadis ternyata apa? Nah, semua perkara haram diterjang katanya. Wes, tinggalkan. Kemarin hari Kamis, hari Ahad kemarin. Sebenarnya hari ini. Datang ke sini cerita seperti itu. Kenapa? Dua jam berbicara tanpa teks Quran hadis, Quran hadis ternyata apa? Semua perkara maharamat diterjang. Yes, apa tinggalkan. Idolaku kata dia, tapi demi kebenaran ku tinggalkan. Kata beliaunya kemarin hari Ahad ketika sini sebenarnya hari ini. <clears throat> Apa itu? Jadi <clears throat> ya, kita pun nggak ngundang, tiba-tiba datang ke sini terus menyampaikan berita itu. Nah, itu kan. Seperti kita, dulu mau ketika mau membantah Abdul Hakim Abjad terkait dengan apa? Terkait dengan Libya, tiba-tiba murid-murid Libya datang ke sini ngasih tahu tentang amburadulnya Libya. Kita nggak ngundang, nggak apa, kita sendiri. Nah itu. Kita ketika kita membantah Abdul Hakim Abdad. Satu pekan kita akhirkan bantahan terhadap dia. Tujuh kaset. Tiba-tiba datang orang Libya. Cerita panjang lebar tentang ya, kerusakan yang ada di Libya. Dulu saya sebelum masuk Libya merasa tenang dalam Salafiyah. Sekarang sana saya goncang katanya. Us. Tapi <clears throat> perhatikan ya, Tadi sebagian permasalahan yang mungkin perlu kita ketahui. Hadis saya bin tanya kepada muridnya tentang Ali eh, Zubair bin Hayya. Kenapa? Karena beliau melewati tentang sanat ini. Inilah menunjukkan tentang kedudukan beliau dalam ilmu hadis dan ilmu syar'i. Pertanyaan lagi beliau rosi at-takrib. Nah, kata beliau saya bin rosi. Rasi ini fi'il amr. Rasi ini fi'il amr. Rasi. Rasi. Rasi rujuklah engkau atau kalian kepada takrib. Takrib itu kitabnya berhajar. Siapa Jubair bin Hayya? Al-jawab, sebagian santrinya menjawab. Al-Habad rahimahullah ta'ala bitakrib. Nomor 899. Jubair bin Hayya bimuhmalatin wa tahtaniyatin sakilatin wa ibnu Mas'ud as sakafi Ibnu Akhi Urwa Ibnu Akhi Urwah. Anaknya dulure Urwah bin Mas'ud. Napa? Jubair itu anaknya saudaranya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Sekotun Jalilun, seorang yang seko mulia. Minasali saat termasuk dari tabako yang ketiga. Mata fi khilafati Abdul Malik bin Marwan meninggalnya pada masa kekhilafahannya Abdul Malik bin Marwan, bukan kekhilafahannya Imam Jokowi. Sebagaimana penuturannya siapa? Abdul Kornel. <laughs> Imam kau Amirul Mukminin Khalifah Jokowi Dodo. <laughs> ya, iya. Ayo. Syekhuhum Abdul Kornel Memiliki dua apa? dua tanduk. Nah. Perhatikan. Kha ini adalah Bukhari arba'ah ya apa? Ashabusun sunan. arbaa itu empat. asabusunan sunan arba'ah. Kha tadi Zubair ini rawinya Imam Bukhari juga rawinya Ashabus Sunan. Itu namanya empat di situ. Itu namanya rumus. Eh, monggo, perhatikan. Soalun. Perhatikan pertanyaan kepada dari dari murid-muridnya. Kepada saya bin Bas Taala. Hal disalatu Rabbina. Yakni biha tu yu'na biha al-kitab wa sunnah. Apakah risalah Rabb kami? Apakah risalah Rabbina itu yang dimaksud dengannya adalah Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya beliau, nah. Jadi Risalah Rabbina itu maksudnya adalah Alkitab was Sunnah. Hmm. Jadi tadi akhbaran Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam an risalati Rabbina. Berarti Al-Qur'an dan Sunnah. Tadi di alamatan hadisnya tengok. Berkata Mugiro, akhbarana Nabi Yunus Shallallahu alaihi wasallam an risalati Rabbina. Maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, risalahnya Allah. Risalahnya Rabbina adalah apa? Quran dan sunnahnya namanya syariat Allah adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa itu? Syariatnya Allah itu syariat Al-Quran dan Sunnah. Bukan warisan Belanda, warisan Perancis, bukan warisan penjajah, tapi Al-Quran dan Sunnah. Nah, nggak dicampur. Kecapan beliau enam, iya. Jadi risalatu Rabbina maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah itu jawabannya i, iya. Berarti beliau mengiyakan dari kalimat yang ditanyakan kepada beliau oleh sebagian muridnya. Apa itu? Nah, maknanya i, iya. <clears throat> Tapi kepala alimah bukhara ta'ala. Hadis berakam sabahala wa khamsami'a wa salatin 7501. Hatta sana Muhammad bin Yusuf. <clears throat> حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة تعالى عنها مسروق تابعي مسروق ini tabi'i muridnya Aisyah dari Aisyah تعالى anha dari Aisyah ana qalat berkata Aisyah تعالى Anha, bahwasanya beliau mengatakan man haddatsaka ya Masruq anna Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam kata masaian sapa sing cerita nang awakmu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menutupi sesuatu وقال محمد حدثنا أبو عامر الأقدي حدثنا السؤبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن السعبي عن مسروق عن عائشة أنا قالت pasnya beliau berkata man haddatsaka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min al-wahyi fala tusaddiqhu Aisyah menuturkan kepada Masruq Siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi sesuatu dari wahyu, maka jangan kau percaya. Inna Ta'ala yakul. Kemudian Aisyah berdalil. Tapi nggak ngomong, A'udzubillah syaitanur rajim. Nah, gitu. Tapi langsung apa? Langsung bahasa bahkan ayat ya ya Rasul balik ma unzila ilaika mir rabbik. Nah, kalau kita jumpa di pernikahan ya kan di acara-acara perkumpulan tertentu ketika berdalil auzubillahi syaitanur rajim ya ayyuhar rasul balik Ma unzila ila kami rabbik. Lakukan. Aku asal lakukan. Nah, apa? Nah, itu. Jadi kita nggak perlu mengatakan bila tapi cukup langsung dibawakan ha? Ah, ayat. Nah. Kenapa? Karena Isa juga nggak berdalil, nggak membawakan lafaz tak. ta'awud. Nah, ketika berjalan beda dengan ketika mau membaca Al-Qur'an. Al apa itu? Ketika menghafal pun juga ketika ulang ulang enggak kemudian lagi diulang lagi. udah satu nggak ulang ulang Ta'awudnya ya cukup pertama kali saja cukup. Apa? <clears throat> Jadi Aisyah berdalil dengan ayat ini, ya ayat Rasul, wahai Rasul, balik sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Wa lam taf'al bama balak dari salata. nah Rasul adalah amin. Nah, Rasul adalah sadiq al Nggak mungkin meninggalkan apa yang dia perintah Allah untuk disampaikannya. Berarti meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agama telah sempur, sempurna nggak boleh tambah, nggak boleh tambah dengan kolnya Aisyah, nggak boleh tambah dengan kolnya siapapun nggak boleh. Yang dulu halal ya halal sampai kiamat, yang dulunya haram haram sampai kiamat nggak boleh ditambahi. Maka ketika Aisyah ngomong, kalau Rasulullah tahu tentang apa yang dilakukan oleh perempuan hari ini akan dilarang oleh mereka. Oleh oleh beliau. Nah, itu enggak hujah. Enggak hujah perkataan Aisyah tadi itu. Seandainya tahu beliau sallallahu alaihi itu apa yang dilakukan oleh perempuan hari ini akan dilarang mereka pergi ke masjid dan semisalnya. Itu adalah enggak hujah. Kalau seandainya dilarang, tentu sudah adalah larangannya. Berarti kalau enggak ada, berarti itu cukup, enggak perlu ditambah, tambah-tambahi. Apa itu? Nah, adapun kalau mau seorang pemimpin negara mau melarang itu haknya dia bukan hanya itu bukan wahyu dari langit. Tapi terkait dengan urusan urusan urusan politik itu beda lagi. Urusan tata atur mengatur rakyat itu beda lagi. Itu bukan syariat Allah Taala. Apa itu? Nah, nanti ganti pemimpin, ganti peraturan, ganti peraturan bisa ditambah, bisa dikurangi. Nah, sesuai dengan apa yang tidak seorang orang penguasa. Adapun perkara halal dan haram nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Al yom akmatulakum dinakum wa tuh alaikum nikmati wa raditu Dia harus Dia sempurna. Maka itu katakan di sini yang dikatakan Rasulullah menyembunyikan ini belum disampaikan ini bohong. Maka itu kalau mau menambahi, nampak saja orang ini nampaknya menuduh Nabi itu menyembunyikan sesuatu. sesuatu. Dia sekarang menampakkannya. Makanya gombal. Makom. Maka nah, kalau itu perempuan yang mukim, nggak wajib nggak wajib pakai mahram. Kalau kan berarti eh dalam din, bid'ah dalam agama. Apa? Nah itu. Mana ada kewajiban? Seorang perempuan yang mukim harus punya mahram. Itu namanya gombal, gombal mukio. Nah. Kenapa? Karena sudah enggak ada tambahan dalam agama ini perkara yang halal ya halal, haram ya haram sampai kiamat Nabi nggak pernah mewajibkan seorang perempuan yang mungkin punya mahram ya kita nggak boleh mewajibkannya, nggak boleh menambahi. Kalau cerita tentang lebih abdulnya dan semisalnya kita tanyakan dulu sisi keadaannya. Dalilnya mana pada pakai itu lebih abdul? Bisa jadi kurang abdul. Kenapa? Karena bapaknya lagi butuh kerja ke luar daerah. Kalau di rumah nanti mereka nggak makan. Iya Tengok situasi dan kondisi. Baik, perhatikan itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gak menyembunyikan sesuatu dari wahyu yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah sampai hari ini yaitu ditambahin nggak boleh, dikurangin nggak bo nggak boleh. Apa? Hmm. <clears throat> Seperti masalah kamar muncul dari ini seribu nama kamar cukup dengan satu telur saja, ya kan? Apa telurnya? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Mau kamu bikin dari apapun, dari sawu. Ya kan? Dari kulit monyet. Dari kulit sapi. Dari kulit apa? Jamu mentai, jamu monyet dan yang lainnya. Dari legen. Dari apapun. Kullu muskirin khamr seluruh yang memabukkan dia adalah khamr. Dan semua khamr haram. Nggak butuh kias, nggak butuh tambahan, nggak butuh apa. Lengkap sampai kiamat. Apa? Nah, baikon dicampur baikon disemprotkan di apa? Apa tuh saud ya? Ditelan menjadi teler. Maka apa saja menjadi apa? kok homer Nah, ya toh. Sekarang kau usah buat beli bacon. Antum semprotkan di apa? Di haftus saud ya? Yang masih biji-bijian itu. Satu antum telan, langsung apa? Teler. Kamu dengar suara adzan Allah Akbar seolah apa? Adzan berapa? Tujuh kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, aja. Suara dengar suara goreng tempe sekali sering kayak sering sering sering sering sering sering sering. Nah. Apa? Nah, itu, saya hormat dapat saya beli sapu. Itu cukup. Demikian, maka dengan demikian semuanya khamr kalau sudah merupakan maka khamr. Walaupun dibikin dari dari habatus saud sauda. Disemprot dengan apa? Tuhikun. Hmm. Baik. Jadi enggak ada tambahan, enggak ada pengurangan. Dan itu imam umum, memang khusus. Nah, kaidahnya ida sabat sifat sabatal hukmu. Kalau sifatnya sabit maka hukumnya sah, sabit, nggak ada lagi cerita, sudah, Selama memabukkan dia adalah khamr, demi sifatnya. Hmm. <clears throat> beragam bin Rakam sabala bakam sami awal salasiyin atasana Qutaybah bin Sa'id atasana Jarirun an Ahmas an Abi ilin an Amr surah bil Qala qala Abdullah Abdullah bin Mas'ud Qala Rasulun ya Rasulullah ayyu dhanbi akbaru indallah ta'ala Berkata Abdullah berkata seorang laki-laki Kata Abdullah, Abdullah itu mengatakan ada ono wong ngomong, wah Rasulullah, dosa apa yang yang besar di sisi Allah Taala?" Kala anta tuol, anta du'alil lainit dan wa khalaqaka. Akan kau klaim, kau seru Nah, bahwasanya itu memiliki tandingan sedangkan dialah yang menciptakan kamu. Wa wa khalaqaka. Maka ini juga isbat tauhidur rububiyah, istalzim tauhid al-uluhiyah. Kala itu kemudian apa ya Rasulullah yang lebih besar lagi kala semua antak tulah waladaka makhafata ayata amamaka maak. Kau bunuh anak kamu khawatir akan makan bersama kamu. Ini dosa besar yang kedua. Kalau itu kemudian apa? Kala antuzania halilah tajarikan kau berbuat zina dengan istri tetanggamu. utas tasdiqa maka Allah menurunkan tentang kebenaran apa? kalimat tadi. walladina la ya- walladina la Allah ma'allahi akhir juga enggak ada belum minasyaitonir rajim. Juga enggak ada apa? Ditartil. Cukup walladina yad'una Allah ilahan akhir. Wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wala yadnun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Yudha'af lahul adzabu yawmal qiyamah. Nah, jadi dan mereka-mereka yang tidak menyeru ada kesembahan yang lain bersama Allah yang berhak disembah. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan cara yang benar dan tidak berbuat zina. Maka barang siapa yang melakukan itu, sungguh dia akan yalko. Ini mazum. Mazum. Yalko asama. Dia akan mendapatkan dan ketemu do, dosa. Yudhaf dan dilipat gandakan siksaan bagi dia. Baik, syarah Wasakin ala kulli annaha tunsabu ilaihim. Sahid dari ini seluruhnya bahwasanya perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada mereka. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari wa taala bahwasanya mau dibedakan antara lafdzul Quran makhlukun. Nah, itu perlu dibedakan. Lafdzi maksudnya apa? Fi'li qiraati bil Quran adalah makhluk. Kalau makruh adalah kalamullah. Wa ana wa yukhaduna biha. Perbuatan mereka itu dinisbatkan kepada pelakunya. Wa yukhaduna biha dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban dengan perbuatan tersebut. Itu mana wa yukhaduna biha disiksa dengan perbuatan itu jika jelek. Wal Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Sedangkan Al Quran adalah kalamullah yang diturunkan, dia bukan makhluk. Ini yang dengan Imam Bukhari dalam kitab beliau Kholku af'alil ibad itu dari awal sampai akhir menetapkan itu. Ingin membedakan antara fi'lun Fi'lun abad dan apa yang dikaitkan dengan fi'l tadi adalah bacaannya seorang hamba seperti Al-Qur'an di mana makruh dia kalamullah. Quran di mana dia adalah fi'lun abad adalah mak makhluk. Wa ma'adhi af'aluhum wa ma'adhi hadhi af'alum nabiya biha syirkuhum wa qatluhum wa zinahum wa sairu af'alihim. Adapun ini yang perbuatan mereka ini adalah mereka diambil resiko dengannya, diminta pertanggungjawaban dengannya, jadi kesirikan mereka, pembunuhan mereka, zina mereka dan seluruh perbuatan mereka. Wa tablighum risalah wa al-haqqa wal khair wa al Jadi kalau penyampaian yang benar, hak dan benar, khair, dan mungkar semuanya akan ada resikonya masing-masing. Kalau baik ya balasannya baik, kalau jelek balasannya jelek. Kullu af'aluhum fayusabuna ala khairiha wa yu'aqabuna ala syarriha. Seluruhnya mereka akan di <clears throat> berikan balasan masing-masing. Mereka dapat pahala atas kebaikannya, disiksa atas kejelekan perbuatan mereka. Hmm. Apa itu? Jadi kalau ingin luas, ingin puas, dan ingin lebih lengkap, dan mencakup baca kitab Kholku Af'alil Ibad. Nah, mudah-mudahan sudah, sudah saya menerjemahkan. Yang jelas kitab itu kitab sangat besar, mulia agung dalam isinya. Karena ini membuka Allah Ta'ala dan di sini disinggung banyak bab di akhir-akhir kita ini, ini bab kita ini. Sesuai dengan apa? Tujuannya apa Imam Bukhari dalam membuat bab ini. Pertanyaan dari para talaba, "Man wa Abdullah afallahu angka? Apa anka itu sebelah doa iya. Semoga Allah maafkan kau ya Syekh. Siapa dia Abdullah yang dalam saat itu? Qala Abdullah, qala Rasulun. Siapnya Sa'id bin Bas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian soal ditanya, ahsanallahu amalak. Itu juga Syekh bin Bas didoakan oleh muridnya Ahsanallahu amal semoga Allah berbuat ihsan kepada semoga Allah memperbaiki amalan kamu ya Syekh Ahsanallahu ilaik amalaka Semoga Allah memperbaiki amalan kamu Ini bukan kok pelecehan Mananya apa? Jumlah doa iya yang mananya Pak? Bagus Maafi al-fadil hadis Khosyata ayat amamaka. Sebagian lapat-lapat hadisnya itu berbunyi khosyata ayat maka Tadi bunyinya apa? Makhofata ayat maka. Sebagian lapat yang lain khosyata ayat amamaka. maka. Saya bin Bas bala. Ya memang begitu. Sebagai riwayatnya seperti itu. Ya ini riwayatun ukhro Riwayat yang lain ya ini khosyata bukan makhofata. Makhofata dan khosyata maknanya sama sama makna yang beda lafad, lafadnya. Yakni ini sebagai bukti bahwasanya boleh riwayat bil makna. Dengan syarat maknanya tidak tidak mencederai lafadznya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.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 Wallahu taala alam Tepat dulu.